وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Faizal. Semoga semua ikhwan akhwat insyaallah sehat dan afiat di dunia dan akhirat insyaallah. Uh, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Ghoshiyah dan kita sampai ayat 16 surat itu. Tetapi sebelumnya kita uh, mulai pembahasan kita tentang surat Al-Ghoshiyah dan eh, ayat-ayat uh, selanjutnya. Saya baik eh, membaca suatu riwayat tentang Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Karena hari-hari ini adalah Fatimiyah pertama dan beberapa hari eh, apa eh, yang depan akan selesai pandemi pertama dan uh, kalau kita mau melihat Sayyidah Fatimah Zahra dan seluruh Ahlul Bait sebagai uswatun hasanah, kita harus memperhatikan riwayat-riwayat mereka dan kehidupan-kehidupan mereka. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka apa eh, sikap sama orang-orang lain, sama tetangganya, sama istri atau suaminya, bagaimana? Itulah harus masuk di kehidupan kita sebagai uswatun hasanah. Karena kita yakin uswatun hasanah bukan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatul hasanah. Itulah firman Allah subhanahu subhanahu wa taala. Tetapi menurut kita, menurut ahlul bait, menurut kita sebagai apa eh, pengikutnya ahlul bait, semua ahlul bait kullukum nurun wahid semuanya dari satu sumber. Dan itulah cahaya ahlul bait. Cahaya ahlul bait satu saja. Bukan dua, bukan tiga. Berarti cahaya Amir al-Mu'minin tidak berbeda dengan cahaya Rasulullah. Dan kedua-duanya dari satu sumber. Karena itu kalau kita mau memperhatikan apa kehidupan ahlul bait betul baik kita membaca riwayat-riwayat mereka, kata-kata mereka, sabda-sabda mereka. Salah satu riwayat yang saya eh, apa sudah menulis untuk majlis ini suatu riwayat yang sumbernya adalah Biharul Anwar jilid 83 halaman 85 kita membaca suatu doa dari Sayyidah Fatimah Zahra. Salamullahi alaiha. Itulah dua maknanya luar biasa. Beliau bersabda, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Tuhanku, jangan menjadikan musibatku di agamaku. Berarti agama kita harus apa berada, harus berjalan. Kalau seorang ada kesulitan di agamanya, itulah musibah. Ya Allah, jangan menjadikan musibatku di agamaku. Wala taj'alid dunya akbar himmati. Ya Allah, Jangan menjadikan dunia apa sebagai uh, usaha yang paling besar untuk aku. Kita senantiasa beraktivitas, senantiasa berkegiatan khusus, senantiasa berusaha di dunia. Kalau semua pikiran kita atau paling besar pikiran kita dan eh, paling besar eh, amal kita yang kita mau belajar mau apa eh, berusaha untuk tujuan itu untuk masalah itu dunia itulah masalah yang buruk menurut Sayyidah Fatimah Zahra beliau berdoa ya Allah jangan menjadikan dunia ini sebagai usaha yang besar untuk aku. Ah, ada satu pertanyaan. Apakah dunia ini baik atau buruk? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia. Tetapi dunia ini harus apa eh, berada di kedudukannya yang rendah. Berarti sebagai alat, sebagai wasilah yang menyampaikan kita dari dunia ke menuju akhirat. Itulah hasilnya dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di apa tentang apa cerita Nabi Musa sama Qarun wala tansa nasibaka min dunya kita harus tidak meninggalkan dunia tidak dunia harus berada di antara kita harus berada di apa Eh, kehidupan kita. Tetapi dunia itu kalau jadi tujuan kita, target kita, masa depan kita, itulah masalah. Itulah yang buruk. Masalah kita harus akhirat, harus ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya wang dunia. Wasilahnya adalah dunia. Wasilahnya senantiasa ada di sekitar kita. Itulah namanya dunia. Dunia itu sebagai wasilah. Sebagai alat. Alat sahaja. Bukan tujuan. ولا تجعل الدنيا أكبر همتي dan selepasnya beliau bersabda wa aslih fi dini atau wa aslih li dini. Untuk aku, ya Allah, betulkanlah atau benarkanlah agamaku. Kalau kita lihat agama kita, keyakinan kita banyak kekurangan di pikiran kita, agama kita, mazhab kita. Banyak. Kita harus berdoa. Kita harus meminta Allah subhanahu wa ta'ala untuk melengkapi, menyempurnakan agama kita, mazhab kita. Kalau begitu, kita melihat hasilnya. Doa itu di kehidupan diri kita, di keluarga kita, di pikiran-pikiran kita. Di semua usaha kita. Pada waktu yang Sayyidah Fatimah Zahra mau kawin, mau nikah. Sama siapa? Sama seorang yang agamanya lebih lengkap dibandingkan dengan orang-orang Arab. Banyak orang yang kaya mau nikah sama Fatimah Zahra. Tetapi tidak diterima Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra memperhatikan siapa yang agamanya, keyakinannya lengkap, sempurna, penuh iman. Siapa? Kecuali Amirul Mukminin. Pada waktu yang mau mendidikkan apa anak-anak Hasan Hussein. Bagaimana beliau memperhatikan agama mereka, mazhab mereka. Salat mereka penting untuk Sayyidah Fatimah Zahra. Khidmah kepada istri, kepada suami, di keluarga, kepada suami, kepada Amirul Mu'minin. Pada waktu yang Amirul Mu'minin memperhatikan di rumah tidak ada makanan. Mengatakan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, tidak ada makanan di rumah. Kenapa engkau tidak meminta aku? Beliau menjawab, aku lastahyi, aku merasa malu meminta sesuatu yang satu sesuatu yang engkau tidak bisa tidak dapat membawanya dalam rumah. Itulah akhlaknya sesuai agama. Sesuai Islam. Tentang kerja. Kita harus berpikir tentang agama. Kalau saya masuk di kerja itu. Mungkin agama aku apa akan terhancur. Akan hilang Mungkin mereka mengganggu keyakinan-keyakinan aku. Masalah itu harus apa dijadikan sebagai masalah yang besar, masalah yang penting di kerja kita, di perkawinan kita, di keluarga-keluarga kita, di kehidupan-kehidupan kita. Hari-hari ini, hari-hari Fatimiyah pertama. Saya menulangi doa itu. Semoga doa itu insya Allah masuk di kehidupan kita, pikiran kita insya Allah. Itulah doa kita akan terjadi insya Allah. Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan menjadikan musibatku di agamaku. Wala taj'alid dunya akbar himmati. Jangan menjadikan dunia sebagai usaha aku yang besar. Wa aslih li dini. Dan betulkanlah. Benarkanlah. Untuk aku agamaku. Itulah tiga kalimat yang sumbernya adalah Biharul Anwar. Semoga kita senantiasa sama keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, insya Allah berada senantiasa di jalan Ahlul Bait. Insya Allah. بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها صلوا على النبي وآله اللهم صل على محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan ayat-ayat pertama surat Al-Ghasyiyah sampai ayat 16. Dan sekarang kita mau masuk ayat apa selanjutnya tetapi sebelumnya kita menghadiahkan pahala majlis kita kepada Imam Muhammad Baqir alaihi salatu wassalam. Imam kelima kita. Sama Fatimah Zahra Sayyidat Nisa'il Alamin. Berarti dua maksum tujuan kita untuk apa pahala majlis ini untuk hadiah Al-Quraniyah majlis kita yang insya Allah sampaikan mereka berdua. Dan sebelumnya kita membaca doa untuk kesehatan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif bersama-sama. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم tentang sebagian ayat saya mau memperhatikan beberapa pelajaran yang kita bisa mengeluarkan dari ayat-ayat pertama surat Al-Ghoshiyah. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat pertama, ayat Ketiga. Berfirman amilatun nasibah. Sebahagian orang pada zaman itu, pada hari kiamat, mereka, wajah mereka, muka mereka, uh, tunduk, terhina, atau wajah mereka takut dari Allah Subhanahu wa taala. Selepasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman amilatun nasibah. Mereka akhirnya bekerja. Tetapi kerja mereka dan usaha mereka tidak bermanfaat, tidak berhasil untuk akhirat mereka. Walaupun lahirnya mungkin mempunyai hasil di dunia saja, bukan akhirat. Tetapi kita mengatakan itulah tidak bermanfaat sama sekali karena manfaat itu manfaat yang berkenaan dengan apa akhirat saja. Karena itu salah satu pelajaran yang penting di ayat itu adalah semua usaha kita, semua usaha kita harus bermanfaat untuk masa depan, untuk akhirat, untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertama. Kalau kita mau berusaha di dunia, hasilnya apa? Ketenangan hati. Ketenangan hati. Bukan ketenangan hati tubuh. Bukan keterangan hati yang apa sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang kadang-kadang tidak penting untuk mereka umur mereka yang lewat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini amilatun nasibah umur kita tahun-tahun yang apa berada di umur kita. Semua hari-hari hari yang berada di umur kita. Semua saat yang berada di umur kita. Semuanya, seluruhnya harus penting untuk kita. Siapapun yang tidak memperhatikan saat-saat umurnya, itulah maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua usaha kita, kita harus memperhatikan usaha itu apakah Allah Subhanahu wa taala meridai usaha itu atau tidak. Kalau kita tanpa kerja, lahirnya tanpa kerja. Tetapi kita harus menjadikannya sebagai ibadah. Bagaimana kita bersalawat, kita zikir, walaupun zikir lisan. Itulah jadi ibadah. Banyak orang di dunia senang-senang. Banyak orang di dunia senantiasa apa dihayal tentang sebagian apa pikiran salah di dunia. Banyak hayalan untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat mau memberi balasan kepada mereka. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai semua pikiran mereka, usaha mereka dan kerja mereka di dunia. karna itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tusqa min aynin aniyah ليس لهم طعام إلا من طريق آيات كلمة آيات كأنها bagaimana minuman mereka, bagaimana makanan mereka, makanan dunia bagaimana, minuman dunia bagaimana. Allah subhanahu wa ta'ala menyesuaikan makanan akhirat, minuman akhirat sesuai dunia. kalau mereka tidak memperhatikan, memperhatikan makanan dunia, makanan badan atau makanan jiwa. Kedua-duanya makanan. Minuman badan dan minuman ruh di dunia. Itulah minuman. Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan. Balasannya bagaimana? Makanan, minuman hari akhirat sesuai pikiran mereka. Minuman, makanan mereka. Tetapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala makanan maknawi. Minuman maknawi. Mereka. Makanan maknawi itu maksudnya apa? Banyak pengetahuan yang tidak bermanfaat untuk manusia di dunia. Banyak pengetahuan yang lahirnya ilmu, tapi batinnya anti ilmu melawan ilmu, melawan Islam. Banyak tulisan yang mungkin kita membacanya di dunia, tetapi tidak bermanfaat untuk ruh kita. Mungkin sebahagian tulisan-tulisan dunia, sebahagian buku-buku dunia, sebahagian ceramah yang kita mendengar di dunia, itulah menyesatkan kita. Itulah makanan maknawi. Kita harus memperhatikan makanan minuman itu. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min tarim. Ayat-ayat itu, kalau kita memperhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi minuman apa yang panas kepada orang-orang durhaka. Makanan apa neraka jahanam adalah namanya dari itu. Yang mempunyai sifat khusus. La yusmin wa la yughni min ju. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat itu sesuai jisim, sesuai badan, sesuai tubuh manusia. Karena itu ayat-ayat ini suatu dalil untuk kita yang maat dan hari akhirat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama tubuh bukan jiwa saja bukan sebagian ikhwan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan apa hayat di hari akhirat rohani saja bukan jismani ayat-ayat ini mengisyaratkan tentang hayat jasmani juga. Berarti sama ruh tubuh kita sekali lagi diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi azab kepada manusia. Bagaimana caranya? Cara itu kepada jisim kita jisim manusia, badan manusia. Salah satu dalilnya adalah tusqa min ainin. Air panas. Makanan yang buruk. Makanan itu tentang jiwa atau jisim. Jisim. Itulah apa tandanya masalah itu. Dan e, banyak pelajaran tentang ayat-ayat itu. E, satu, yang telah cukup insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fi jannatin aliyah tentang apa orang-orang surga, orang-orang yang beriman. Wujuhun yawma izin na'imah. Mereka yang penuh nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fi jannatin aliyah. Mereka dalam apa e, surga dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar dalam surga, dalam kebun itu kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Kata laghiyah itu asalnya adalah lagwu. Lagwu itu sia-sia tidak bermanfaat. Berarti tidak uh, apa sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Itulah katanya lagu. Dan lagu itu mungkin di sikap kita, di amal kita, mungkin di perkataan kita, mungkin di pikiran kita. Semuanya adalah lagu. Dan lagu itu adalah maksiat adalah maksiat. Pelajaran itu barang siapa yang menjauhkan lagu, semua kerja yang sia-sia, semua kerja yang tidak bermanfaat. Dari kehidupan dirinya di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hambanya dalam surga. Yang sama sekali dalam surga tidak ada nahmu itu juga. Berarti barang siapa yang menjadikan dunianya seperti surga, hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahalanya juga surga. Lagu itu tidak ada di dunia dan akhirat untuk orang-orang yang beriman. Cukup, eh, walaupun ada sebahagian hal yang lain, tapi kita mau lanjut. Ayat 17. Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Saya membacanya ayat 17 sampai ayat terakhir ayat 26. Insyaallah kalau sampai insyaallah kita mau insyaallah membaca ayat-ayat itu dan terjemahan-terjemahan itu sampai akhir surat Al-Ghoshiyah. Kalau belum selesai, insya Allah nanti minggu depan kita insya Allah akan melengkapi surat Al-Ghoshiyah. <clears throat> jangan terlupa niat kita kepada Imam Muhammad Baqir sama Fatimatul Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin. أعوذ Billahi من الشيطان Rajim Bismillahirrahmanirrahim Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسيطر إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله سبحانه وتعالى بفرمان أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan wa ila samai kaifa rufi'at dan langit bagaimana ia ditinggikan wa ila al-jibali kaifa nusibat dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fadhakir innama anta mudhakir. Maka berilah peringatan kepada mereka. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Di ayat 17 sampai 20 kita mendapatkan apa beberapa kesan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Salah satunya unta, satu hewan yang luar biasa kehidupannya dan penciptanya unta itu luar biasa dibandingkan dengan hewan-hewan lain seperti kuda atau seperti sapi, lembu atau kambing. Unta itu berbeda dan banyak manfaat di kehidupannya khusus terutama untuk orang-orang yang hidup dalam sahara. Mereka mau safar dari sini ke sana. Untuk itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa berfirman tentang masalah langit. Bagaimana yang tinggi. Luar biasa di sebagian ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan semua apa bintang sebagai penghiasan dunia, langit dunia. Banyak bintang di atas kita, di langit. Semuanya langit dunia, langit pertama saja. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata jibal, gunung-gunung. Apakah manusia tidak melihat gunung-gunung? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kata ard. Yang bumi. Tentang bumi. Kita harus memperhatikan bumi. Kenapa Allah subhanahu itulah persoalan yang penting. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih unta? Memilih apa di antara semua makhluk. Semua apa-apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah terpilih langit, sudah terpilih gunung, sudah terpilih apa bumi, Kenapa? Ada dua jawaban. Jawaban pertama, itulah contoh. Contoh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala harus ya, apa memberi contoh kepada kita. Contohnya adalah unta. Contohnya adalah langit, bumi, gunung. Di antara semua makhluk. Berarti semua makhluk hasilnya ma'rifatullah. Kita harus menambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya begitu. Contohnya bagaimana? Contohnya di surat ini adalah unta. Di surat ini adalah apa? Masalah lain. Bumi, gunung. Di sebahagian surat kita mendapatkan apa matahari, bulan, malam, siang, banyak Semuanya semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu jawaban kita. Jawaban kedua sesuai sesuai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat surat Al-Ghasyiyah kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tinggal di Mekah. Karena itu surat Al-Ghasyiyah itu surat yang sudah turun apa tahun-tahun pertama tahun-tahun pertama yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul. Semua orang musyrik, semua orang jahiliyah mereka pada waktu yang mereka safar di Sahra, padang pasir. Mereka dengan apa? Dengan hewan apa mereka safar? Khususnya di Jaziratul Arab, Pulau Arab. Hewan penting untuk mereka adalah unta. Banyak manfaat dalam unta untuk mereka. Berarti kalau mereka mempunyai apa kuda, kuda tidak bermanfaat di dalam sahara. Hewan yang paling penting untuk mereka, yang menyampaikan mereka dari sini ke sana, tempat jauh. Mungkin beberapa bulan mereka dalam safar. Untuk unta adalah unta. Banyak barang-barang yang dibawa unta. Berarti Unta itu senantiasa di kelihatan mereka. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala apa? Memberi contoh unta, unta untuk mereka. Yang kedua, kalau mereka mau sasa, mereka memperhatikan langit. Untuk apa? Untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang sah. Tujuannya harus sah mereka lihat bintang itu di mana? Oh, jalan itu dari sini. Mereka memperhatikan langit. Mereka senantiasa memperhatikan atas gunung itu di mana? Di oh, di uh, apa? Pihak kanan atau pihak kiri. Jalannya bagaimana? Karena itu mereka memperhatikan semua apa-apa yang penting untuk mereka, di kelihatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mau memperingati mereka. Wahai manusia, engkau harus memperhatikan, bukan melihat saja. Memperhatikan semua apa-apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berguna untuk perjalanan engkau. Itulah hasilnya ayat-ayat tersebut. Hasilnya begini. Kata yang zuru nazara. Nazara lahirnya apa? Kita melihat. Di bahasa Arab. Kalau seorang nazara. Nazara maksudnya melihat. Tapi nazara itu berbeda dengan melihat yang biasa. Nazara itu harus apa mempunyai perhatian harus dalam. Harus pikiran yang dalam berada di apa nazara itu, di apa kelihatan itu. Berarti di sebagian ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tolong diperhatikan, di <clears throat> ayat yang lain. Misalnya, saya bercontoh. Di surat At-Tariq, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ مِمَّا خُلِقْ Manusia harus melihat. Melihat maksudnya apa? Maksudnya harus memperhatikan. Harus berpikir. Pikiran yang apa dalam. Bukan pikiran yang apa biasa. Bukan. falyanzuril insan ila ta'ami. Kata ya falyanzur di sini juga ada. Falyanzuril insan. Itulah di surat al, apa Abbas. Abasa. Ah. Falya. Manusia harus memperhatikan makanannya. Makanannya maksudnya dari apa? Dari halal atau haram makanannya dari apa yang diciptakan Allah subhanahu mungkin dari gandum gandum bagaimana Allah subhanahu berarti itulah pikiran pikiran yang hasilnya ma'rifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah kata nazara itu karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hal-hal tersebut, ayat-ayat tersebut, afala yanzurun. Apakah mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan unta atau langit atau gunung atau bumi. Itulah masalah pertama. Masalah kedua, <clears throat> kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat ini, empat ayat, empat ayat. Afala yanzurun sampai ayat 20. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala mau mengulangi masalah unta kepada manusia pada zaman itu. Masalah langit, masalah bumi, masalah gunung. Kenapa? Karena itulah masalah biasa di kehidupan seorang musyrik pada zaman itu. Seorang jahiliyah itu. Kenapa? Karena dalilnya begini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tujuan khusus. Tujuan itu adalah tujuan rububiyah itu. Berarti seorang musyrik, seorang musyrik juga yakin siapa yang menciptakan manusia. Orang musyrik itu menjawab kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan alam dunia. Tetapi rububiyat itu harus terpisah di pikiran seorang musyrik. Karena itu orang itu namanya musyrik. Mus kata syirik itu maksudnya memisahkan satu sifat. Sifat fi'il dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul fi'il. Sifat kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Dari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya musyrik. Nama nama musyrik bukan maksudnya orang itu tidak percaya kepada Allah, bukan. Mereka percaya kepada Allah, tapi sebagai apa? Pencipta saja. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan semua makhluk. Itulah cukup untuk wujudnya Allah Subhanahu Tetapi di ayat-ayat ini dan ayat-ayat banyak ayat di Al-Qur'anil Karim Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan masalah ini bahwa rububiyah itu juga adalah kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan unta, untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Itulah namanya apa? Namanya rububiyah. Itulah Rab. Itulah maknanya Rab. Bukan berhala namanya Rab. Bukan. Rab itu siapa yang layak untuk jadi Rab manusia? Siapapun yang menciptakan unta kemudian apa memasukkan banyak sifat, banyak keutamaan dalam unta itu. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, dan memasukkan dalam langit itu banyak keutamaan untuk kehidupan manusia. Maksudnya begini, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk untuk kehidupan manusia. Itulah hasilnya. Karena itu di ayat 29 surat Al-Baqarah kita membaca saya membacanya ayat itu. Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang menjadikan, menciptakan bagi kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua apa-apa yang ada di atas bumi sebagai alat untuk manusia. Sebagai bantuan untuk manusia, kehidupan-kehidupan manusia. Itulah namanya apa? Di bahasa Arab namanya rububiyah itu. Ber berarti tidak boleh kita apa memisahkan rububiyah itu dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai khalif Dan waktu kita selesai, hampir selesai. Uh, dan cukup untuk ah, ayat-ayat uh, ini. Fadzakir innama anta mudzakkir insyaallah di minggu depan kita insyaallah akan masuk di ayat 21 sampai akhirnya surat Al-Ghasyiyah insyaallah. Kalau ada persoalan, pertanyaan kita siap insyaallah membahas tentang sebahagian persoalan ikhwan atau akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak diucapkan kepada uh, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani. Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz pada malam ini di bahagian pertama kata-kata beliau dia ada menyentuh berkenaan dengan Bonda Zahra dan di bahagian kedua ucapan beliau beliau ada menyentuh berkenaan dengan makanan rohani dan rububiyah. Semoga apa yang kita perolehi pada malam ini menjadi makanan rohani kepada diri kita insya-Allah. Jadi teman-teman yang mempunyai soalan boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz melalui ruang mesej ataupun boleh ajukan terus soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih. Ada satu soalan daripada uh, Tuan Zainal Ali. Ah, salam Ustaz, kenapa Allah suruh lihat unta? Soalan pertama, Al-Fadhil Ustaz, Afan Al-Fadhil Ustaz, soalan pertama daripada teman-teman, beliau bertanyakan berkenaan dengan kenapa Allah suruh lihat unta? Afadhil Ustaz, syukuran. Uh, eh, uh, ah, kerana Tuan, Tuan Faizal, eh, kerana Tuan ya, ya, Faizal, yeah, yeah, itulah persoalan yang belum jelas untuk saya. kenapa kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi contoh di surat Al-Ghasyiyah tentang unta kita sudah menjelaskan masalah itu dan eh, penjelasan itu sudah selesai dan kita, ma, eh, ma, eh, jawaban kita begini bahwa karena zaman itu zaman yang mereka senantiasa menggunakan unta di perjalanan-perjalanan dirinya. Dari sini ke sana, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yasrib, Taif. Kalau mereka safar, mereka senantiasa menggunakan unta. Berarti unta itu senantiasa ada di kehidupan mereka. Khususnya kalau mereka mau mengkorbankan satu korban, korban mereka adalah unta. Bukan kambing, bukan domba, bukan lembu. Tidak ada lembu di, di sana di Jaziratul Arab. Senantiasa unta ada di kehidupan mereka. Dan itulah jawaban pertama. Jawaban kedua yang kita sudah apa membahas tentang jawaban eh, kedua unta itu sebagai contoh Allah subhanahu wa ta'ala di surah ini. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi contoh eh, di antara semua hewan. Salah satunya adalah unta. Berarti itulah satu hewan yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasilnya apa? Hasilnya ma'rifatullah. Ma'rifat yang kita harus memasukkan di kehidupan diri kita. Itulah eh, apa tentang apa masalah unta di surat al Ghasiyah Dan eh, jawabannya begini. Eh, selesai. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi insyaAllah ya. semoga ya. Uh, jawapan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat memperjelaskan uh, soalan yang diberi oleh Tuan Zainal. Uh, afwan, ya. minta maaf Ustaz. Ada satu soalan lagi Ustaz. Terus? Boleh Ustaz? Uh, syukur boleh, Ustaz. Boleh, boleh. Uh, satu soalan lagi. Uh, dia beritahu, mohon penjelasan. Adakah bumi ini datar ataupun bulat seperti bola? Uh, walaupun ada ayat, eh, sebahagian ayat Al-Quran apa menjelaskan masalah bumi untuk kita uh, seperti ayat-ayat uh, apa yang ada di halaman pertama surat Ar-Ra'di. Allah subhanahu wa ta'ala apa menciptakan uh, jawabannya apa eh, sedikit eh, dan apa pendek sekali di riwayat-riwayat kita dan ayat-ayat kita ada sebahagian tanda untuk masalah apa bagaimana itu eh, dan bumi itu bagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti eh, lahirnya seperti apa itu seperti bola atau it, itulah masalah yang eh, Allah Subhanahu wa taala di sebahagian ayat ya, apa sudah menjelaskan manusia sudah menjelaskan untuk manusia. Tetapi pada zaman itu tidak diketahui manusia. Karena ilmu dan pengetahuan tidak uh, belum maju. Dan uh, zaman uh, kapan waktunya su sudah di apa jelaskan uh, untuk umum itulah lahirnya seperti bola itu Kapan waktunya? Beberapa ratus tahun yang lalu. Bukan maksudnya seribu tahun yang lalu. Bukan. Bukan maksudnya zaman Rasulullah. Ada sebahagian apa tanda untuk masalah itu. Seperti surat Ar-Ra'di yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'di ayat apa? Eh, tolong diperhatikan salah satu tandanya adalah di eh, ayat ini ayat kedua surat Ar-Ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah lah yang apa eh, meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat itulah tentang uh, mungkin masalah itu atau eh, malam dan siang. Bagaimana matahari hilang, bulan uh, masuk di langit atau ber berarti it, itulah uh, uh, apa yang digantikan malam uh, apa dan siang. Ikhtilaf al-lail wal nahar. Semua kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala tentang ikhtilaf al-lail wan nahar. Allah Subhanahu wa taala apa memasukkan malam dalam siang, dalam hari atau memasukkan hari dalam malam. Itulah contoh baik untuk masalah uh, caranya menciptakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi itu bagaimana itu semuanya contoh, semuanya tanda. Tapi zaman dahulu, zaman apa awal saat itu tidak dijelaskan manusia pada zaman itu karena uh, belum maju pada zaman itu. Dan kalau kita sekarang uh, bisa uh, menggunakan ayat-ayat itu sebagai ayat uh, mukjizah yang Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan mukjizah itu kepada Rasulullah pada zaman itu, itulah ilmunya sekarang dijelaskan untuk kita. Dan zaman dulu tidak eh, belum jelas untuk kita, untuk manusia. Eh, saya eh, mungkin <laughs> apa jawaban saya eh, belum cukup dan eh, kalau atau belum lengkap kalau eh, ada persoalan yang apa eh, menambah persoalan itu tambah persoalan itu eh, itu itulah apa pertolongan saya insyaallah beliau siapa yang sudah bertanya Azhar insyaallah insyaallah menambah persoalan itu dan insyaallah nanti saya eh, menjawab yang lebih lengkap insyaallah apa ah, syukran kasiran Ustaz terima kasih banyak Ustaz ada soalan Tetapi lagi tuan, tuan, tuan, tuan Faizal kita tidak Ustaz. membutuhkan untuk semua apa-apa yang ada di ilmu ayat atau riwayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman eh, eh, kita eh, apa membaca ayatnya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Terus semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala apa e, memasukkan hal itu dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya semua ilmu. Maksudnya semua semua kebutuhan manusia, semua apa keperluan manusia untuk mendapatkan akibat baik di dunia akhirat semuanya adalah di Al-Quran. Maksudnya semua, bukan maksudnya misalnya kita eh, harus, eh, walaupun ada mungkin sebagian contoh untuk masalah kimia, masalah fisikal, ada di Al-Quran. Tetapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala semua apa yang diperlukan manusia untuk mendapatkan husnul khatimah atau husnul akibah itu. Itulah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kita tidak perlu ayat atau riwayat untuk semua masalah sosial di apa semua masalah ilmu di uh, apa alam nyata apa terima kasih banyak Ustaz syukran sama-sama aslinya sudah begitu jelas tak, jawapan yang Ustaz berikan. Uh, rasanya tiada soalan lagi daripada teman-teman. Jadi uh, kita sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Syukran kasiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Hmm. Jadi seterusnya sebagai penutup, ah, Alhamdulillah Al-Fadil Ustaz Hasan pun ada hadir bersama kita. Jadi kita menjemput beliau untuk membacakan doa penutup kelas kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Syukran. Ah, jazakallah khair. Jazakallah. أعوذ بالله Jadi sebelum mana membaca doa sebagai penutup, uh, ingin anda maklumkan Jaro Mustafa ada buka tabung untuk bantuan mangsa banjir eh, yang berlaku di Kuala Lumpur dan kawasan sekitar di Selangor. Jadi boleh rujuk kepada mesej-mesej yang kita hebahkan. Jadi kita buka dalam seminggu uh, atas nama Bunda Fatimah Zahra. Jadi bantuan ni kita salurkan atas nama Bunda Fatimah Zahra dan wilayah dah beliau eh, tidak lama lagi kita akan sambut. Jadi apa pun balut saluran ni dan bantuan pun kita akan serahkan kepada penerima. Kita akan katakan ini bantuan daripada Bunda Zahra AS. Jadi eh, kita buka dalam seminggu kerana kita pendekkan tempoh tu. Kerana kalau masa dia agak panjang mungkin uh, apa tu uh, keperluan tu akan mengganggu lah. Maksudnya mereka sangat memerlukan masa-masa sekarang ini. Jadi kita pendekkan masa tu supaya bantuan ini cepat dapat kita salurkan kepada mereka. Jadi insyaAllah di <clears throat> sama-sama kita uh, mengangkat tangan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal. Kita mulakan dengan doa Imam Zaman ajalallahu taala Fatihah Syarif.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 لوليك الفراج اللهم ارزقنا شهادة في سبيله اللهم احفظ قائدنا الألقام نعيم اللهم اقض حوائجنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم اقض ديوننا واغفر ذنوبنا اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله di kita juga tidak lupakan sahabat-sahabat kita di Palestin di Iraq di mana juga mereka yang tertindas dan juga kepada mereka-mereka yang dilanda musibah banjir di negara kita dan mana-mana negara yang ditimpa ujian ini kita bermohon kepada Allah supaya diberikan mereka kekuatan kesabaran dan keselamatan dan dikembalikan segala harta-harta mereka insya-Allah kita mohon kepada Allah supaya ujian ini berakhir dengan sempurna dengan cepatnya dan kita juga akan wabak yang melanda negara kita yang masih belum habis dan dan Allah selamatkan kita semua daripada segala bentuk fitnah segala bentuk agenda jahat daripada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dan di penutup doa ini sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk hajat-hajat ikhwan dan akhwat, mukmin mukminat. Juga kita niatkan untuk sebagai penyembuh penyembuh ya supaya Allah memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang sakit dikarenakan ikhwan kita, jemaah kita, keluarga kita. Dan juga untuk kita hajatkan kepada arwah para maksumin alaihi para anbiya, para rasul, para ausia, para aulia dan guru-guru alim ulama kita, ibu bapa kita, sahabat dan kita. Al-Fatihah ma tasbiku bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran Safizal, Syekh Hussein, kepada semua ikhwan yang terlibat dalam jayakan bukit ini syukran kasiran dia kepada Afal Ustaz kerana sudi untuk membacakan doa penutup untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman yang meluangkan masa untuk menghadiri kelas Ulum Tafsir pada malam ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada tim-tim Darul Mustafa yang menjayakan kelas kita pada malam ini. Jadi sebagai penutup kita kita baca selawat untuk kelas kita pada malam ini. Selamat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.